Pak Hari, selamat pagi. Pagi. Di sini kelihatan ya. Tidak eh, ada Pak. dalam diri. Monitor radio boleh dipelankan dulu Pak supaya tidak feedback nih. Tidak ada dalam diri eh, pejabat di konjen itu melayani bangsa sendiri. Dikasih tenda pun enggak, dikasih air minum juga enggak, orang menunggu begitu lama. Ya itulah masih jauh ya eh, eh, semangat melayani sesama kita bagi pejabat-pejabat itu. Terima kasih. Pak Amin, selamat pagi. Selamat pagi, Cao An. Sama pendengar radio bisnis. Sebenarnya Indonesia kan Tuhan sudah kasih negeri subur. Kalau memang benar-benar mah nggak usah jadi TKI, TKW. Ya nggak? Sini yang ngurusin seperti di Malaysia nanam sawit. Di Indonesia tanah gitu banyak Nah, juga kadang-kadang ya harga diri bangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Siang? Ya siang. Komentarnya, Pak Uh, uh, kalau komentar saya sih ya itu pertama bikin malu negara tapi saya rasa memang pantas sih biasanya pejabat-pejabat yang di negara banyak PKI itu mbak itu rata-rata korup tuh kerjanya malas terus kerjanya juga nggak benar, TKI kita di, korup, di, di apa namanya, diperas gitu loh, itu biasa. Makanya sekarang, sekarang sih bagus juga. Itu kalau perlu pejabat-pejabatnya yang suka terima kan tuh kena bunuh gitu. Cuman ya masalahnya kemarin saham juga turun denger-denger ada pengaruh dari mana tuh. Pengaruh dari ya orang kita disangka barbar gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Billy. Tadi dia sama siang. Selamat siang Bu Dora. Gini Bu, itu masalahnya orang-orang kita ini banyak overstay karena nggak ngelapor Bu ke kedutaan besar RI. Jadi waktu mereka itu kena permasalahan, sekarang nuntut ya. Padahal permasalahannya itu cukup rumit karena harus minta pengampunan ke pemerintah Arab Saudi itu tidak mudah. Dan staf kedutaan di Arab Saudi itu jumlahnya juga harus ditambah. Katakan di sana TKI-nya dua ribu atau dua puluh ribu, topnya itu minimum dua ratus di sana. Jadi banyak sekali anggaran lu di Saudi Arabia gitu loh. Terus masuk negara-negara Arab lainnya. Nah, padahal lu kita tuh nggak siap, paling-paling cuma dua puluh tiga puluh orang. Jadi kelabaan semua. Jadi nggak jangan disalahin pemerintah, jangan disalahin korupsi segala macam. Sebetulnya pemerintahan kita ini sudah cukup baik. Cuma masalahnya kesiapan manpowernya itu ya Bu ya. Kayak misalnya di pelabuhan di Tanjung Priok itu, bagian ya. di, di eksim, eksim permit segala macam Eh, biaya cukai barang itu jumlahnya apa eksportir itu ribuan atau puluh ratusan ribu sukainya cuma hanya beberapa ratus atau berapa puluh jadi nggak kuat gitu loh ngadepinya tolonglah pemerintah diberi notis yang baik gitu makasih terima kasih Pak Dibi Pak Budi aku selamat siang Selamat siang. Terima kasih sudah menunggu komentar Anda ya, Pak iya, Budi. Itulah kok, itulah artinya pemerintah kita nih. Bukan pemerintah kita sudah cukup baik. Tapi kita sebagai warga negara mau. Kita gimana ya, ribut di negara orang. Udah cari makan di negara orang, kita ribut bagi kita semuanya harus siap secara nasionalis ya kita tidak boleh ribut di tempat orang itu tanggung jawab pemerintah bagaimana caranya tapi semua anggota DPR semua ribut kepada pemerintah semua yang begini-begini tidak diurus kita ribut di rumah orang mana boleh ya kan nah kira-kira begitu baik terima kasih Pak Budiakon Pak Pohan selamat siang ya, selamat siang saya sependapat dengan pendapat kedua dan ketiga apa yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik Ya, sebenarnya ini kesalahan dari para pekerja itu sendiri yang overstay. Dan kita lihat di kedutaan, kedutaan besar lainnya di Arab Saudi, di Jeddah juga terjadi penumpukan masa yang besar. Karena jumlah kita lebih besar itu terjadi. Terima kasih. Jadi jangan nyalakan pemerintah aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pohan. Pak John, selamat siang. Ya, kalau menurut saya sih ya nggak bisa disalahkan pemerintah. Yang salah ya TKI-nya, kenapa mereka melanggar aturan sampai sedemikian banyaknya puluhan mungkin ratusan ribu orang yang uh, melanggar overstay ya kalau menurut saya uh, seharusnya pihak PJTKI yang mengirim TKI itu juga harus ikut bertanggung jawab karena mereka pasti akan memonitor masa expired、uh, eh, TKI itu sampai apa sehingga mereka harus mengingatkan mereka harus memberikan pemberitahuan sehingga tidak jadi seperti ini terima kasih Pak Yuda. Halo, selamat siang Indonesia. Selamat siang juga. Silakan Pak. Komentar saya untuk masalah ya, seharusnya pemerintah sudah sudah tahu kalau akan terjadi seperti itu pertama kedua antisipasinya sudah ada jangankan masalah jeda ya Bu ya sekarang aja tolong dicek di Polda itu bangku STNK itu tidak ada itu habis masa sih duit miliaran untuk bayar denda pajak aja nggak bisa buat bangku itu aja Bu terima kasih terima kasih Pak Yuda Pak Hendro ya selamat siang Pak iya silakan Pak ya saya rasa inilah sudah karatan atau boroknya korupsi di negeri Indonesia ini ya negeri kita tercinta ya itu eh, pejabatnya mesti banyak yang diganti tuh diganti lah udah diganti sama yang lain udah suruh nganggur aja pejabatnya dah ya terima kasih Bu Pak Tony iya dia siang Pak silakan kemarin dengar di berita kata Menteri Luar Negeri itu Pak Marti katanya sebenarnya itu udah mau dibetulin, cuman lagi ada rencana penggantian pejabat, jadi pejabatnya lagi kosong. Nah ini yang perlu dipelajari nih. Tiap kali pejabat tuh bisa kosong dulu, kayak kemarin Menteri Keuangan juga kosong, padahal udah jelas-jelas mau diganti gitu loh. Jadi pemerintah itu memang selalu slow motion dia dia nggak punya plan harusnya kalau mau diganti 6 bulan lagi, kan udah dipersiapkan pejabatnya ini selalu begini modelnya nih Terima kasih. Terima kasih Pak Tony Pak Yustus. iya、uh, eh, saya pikir kalau eh, saya lihat kejadian ini memang pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia pada umumnya tidak punya empati terhadap kehidupan ya mereka kan TKI TKW yang sudah berjuang mendatangkan uh, devisa tapi tidak ada penghargaan tidak ada apa ya keinginan dari pemerintah ini eh, untuk melayani rakyatnya. Banyak sekali negara-negara lain hanya karena satu orang bisa menyiapkan perang. Tapi di Indonesia mati satu masih banyak. Terima kasih, selamat siang. Pak Gilbert. Siang. Siang juga Pak, silakan. Uh, saya sih pernah mengalami ya, karena saya pernah tinggal di Australia kurang lebih lima tahunan ya. Jadi mengalami bagaimana perlakuan mereka ya. Kejam itu perlakuan mereka tuh kejam ya konjen eh, dari mulai konsulatnya sampai ke bawahannya itu kita jadi diperas jadi seolah-olah kita ini bukan sebangsa dan setanah air dengan mereka itu itu sangat kejam sekali makanya perlakuan TKI berbuat begini saya rasa nggak ada salahnya karena saya pernah mengalami juga <laughs> jadi saya eh, simpati sekali ini bukan satu TKI nih yang meninggal sudah dua Gitu aja, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Masih ditunggu lagi, Ibu Ibi. Tenda itu nggak nggak dibikinin karena kan dapat larangan dari pemerintah Arab Saudi nggak boleh saya bikin tenda. Seperti kita jangan uh, apa menjelekin sesama kita juga, eh, maksudnya bangsa kita. Kalau bisa, udahlah nggak usah kerja di sana, ya kan? Di sini kan bisa kerja aja. Saya pikir di Indonesia ini kita oh laut, tanah, bisa aja kan kita olah gitu loh. Halo? Iya. Nah, itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Pak Widoyo. Jadi komentar saya sangat memprihatinkan. Eh, eh, eh, Volume radio mohon dikecilkan, Pak. Sangat memprihatinkan ya. Sekaligus mempermalukan bangsa Indonesia sendiri. Soalnya pemerintahan kita ya, maksudnya pemerintahan ini, ngurus-ngurus sesama bangsa kita aja nggak bisa benar. Ya. Sampai harus makan korban, istilahnya sudah terbiasa hidup tidak rapi ya Ternyata kerjanya tidak ada jadi begitu tiba-tiba ada masalah besar kalang kabut akhirnya ada yang korban harusnya diayomi ya bagaimana caranya saya curiga takutnya ada pemerasan itu oke terima kasih Pak Widoyo Pak Fred Selamat siang Bu Selamat siang Pak Ya saya tidak heran lah kelakuan orang seperti konjen itu selama saya keliling-keliling itu satu tempat di mana saya betul hormat itu adalah kereta besar di Jepang KBRI Jepang betul-betul membantu ya tapi yang di Amerika Serikat arogannya yang nggak tahu di Arab tapi <laughs> saya, saya duga sih gitu juga sampai orang mati ya mereka melakukan birokrasi kan saya dengar lebih sepuluh ribu orang yang, yang datang menyerbu ke sana sehingga satu orang meninggal itu terima kasih Bu terima kasih kembali Pak Fred